Apa perantara? Satu lagi faedah apa? dan Jangan terlalu bermuluk-muluk di dalam berjanji. Kalau memang engkau ingin memberikan yang terbaik, berikanlah. Adapun terlalu mengumbar janji di depan ini bukanlah termasuk ciri-ciri orang-orang soleh Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabil karim Qala dhalika baini wa bainak Ayyamal ajalaini qadaitu Fala udwana alaiya Wallahu ala ma naqulu wakil Nabi Musa menjawab, akad ini telah sempurna antara aku dan antara kamu. Mana saja dari dua batasan waktu yang aku tunaikan maka tidak ada permusuhan atasku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita ucapkan sebagai pengawas dan sebagai sandarannya. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwasanya sesoleh apapun manusia selama dia bukanlah seorang nabi <clears throat> maka dia tidaklah maksum sesoleh apapun sebaik apapun manusia selama dia bukan seorang nabi bukan seorang rasul yang diberikan ismah oleh Allah Subhanahu wa taala maka rawan untuk melakukan kesalahan dan ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Ini diambil dari mana? Dari perjanjiannya Nabi Musa. Nanti kalau aku menyelesaikan mana saja yang ku selesaikan, tolong jangan musuhi saya. Padahal itu orang soleh, tapi tetap dinasihati, tetap dijaga-jaga oleh Nabi Musa alaihi wassalam karena yang namanya manusia <clears throat> ini selama dia masih memiliki nyawa ini rawan untuk berbuat kesalahan maka daripada itu Nabi Musa alaihi wassalam daripada seperti itu Nabi Musa alaihi wassalam membuat jaga-jaga di depan. Nanti kalau saya menyelesaikan maka jangan lagi di jangan ada permusuhan di antara kita. Maka walaupun ini adalah orang soleh tetap waspada kamu walaupun menjalin hubungan dengan orang soleh menjalin suatu relasi pekerjaan dengan orang yang soleh tetap kamu harus membuat kejelasan dan juga membuat <clears throat> perjanjian-perjanjian di depan supaya nanti di belakangnya namanya manusia siapa tahu hati orang mudah berubah maka Nabi Musa alaihi salatu membuat jaga-jaga Siapa tahu nanti ada melencengnya hati, ada terpelesetnya kaki, supaya jangan ada keburukan, jangan ada permusuhan di antara mereka berdua. Maka dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tidak boleh ada kesamaran dan kerumitan di dalam akad perjanjian hendaknya jelas dalam membuat akad itu jelas dibuat sejelas mungkin mending jelas di depan daripada nanti ruwet di belakang maka sampean juga seperti itu menjalin apa saja, menjalin hubungan kerja atau menjalin apa saja hendaknya diperjelas di depan. Ini gimana jelasnya? Gajinya berapa? Nanti dibagi berapa? keuntungannya dibagi antara kita ini berapa-berapa yang jelas supaya nanti tidak ada saling mendolimi supaya nanti tidak ada saling mengurangi antara hak dan kewajiban maka dalam membuat akad kerjasama baik itu akad apa saja hendaknya diperjelas di depan dan jangan ada kesamaran sama sekali karena kalau di depan itu samar, karena mengandalkan percaya kadang namanya manusia. Nanti di tengah perjalanan kadang berubah. Sudah akadnya dulu kamu yang kerja, saya yang modali. Nanti ketika di tengah perjalanan lepas, nggak amanah, atau yang dipekerjakan nanti berubah dari kesepakatan, ini <clears throat> harus diperjelas di depan. Semuanya harus jelas akad itu semuanya harus jelas karena itu Nabi Musa mentakkit. Ini takkid ini. Dalam ayat qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini enggak ada yang baru. Ini semuanya penguat. Ini semua hanya penguat supaya lebih jelas. Ini adalah penguat supaya lebih jelas. Tidak ada hukum baru di sini. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran la yustahya minal haq, tidak boleh merasa malu dari kebenaran. Enggak boleh segan-segan, enggak boleh sungkan-sungkan. Apa yang perlu kamu tanyakan kepada calon mertuamu tanyakan. Apa yang perlu kamu tanyakan kepada calon majikanmu tanyakan apa yang perlu kamu atau apa yang kamu butuhkan di dalam akad pernikahan atau pekerjaan tanyakan saja dengan jelas nggak usah sungkan-sungkan karena Allah berfirman wallahu la yastahi minal haq Allah itu tidak merasa malu dari kebenaran Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha Selama itu benar, selama itu tujuannya untuk baik, jangan merasa malu. Karena tidak boleh merasa malu dari kebenaran. La yastahyi minal haq. Di sini Nabi Musa alaihi salatu wasallam enggak segan-segan mengatakan fala udwana alayya. Padahal belum jadi menantu, baru mau jadi, tapi sudah bilang seperti itu. Enggak apa-apa. Ini enggak melanggar adab, ini juga tidak melanggar etika, tidak melanggar moral. Semua ini nggak apa-apa demi kejelasan, demi kebaikan di belakangnya supaya awet, supaya langgeng. Tanyakan saja. Misalnya mau nikah, kamu tanyakan saja. Ini benar-benar akadnya seperti ini atau ini benar-benar misalnya dia mensyaratkan harus gadis atau menanyakan cacat-cacatnya, nggak apa-apa. Itu semua boleh. Daripada nanti di belakang menyesal, mending jelas di depan. Mending jelas di depan atau kamu misalnya nator kok nampaknya kurang cocok daripada kamu paksakan daripada nanti <clears throat> berumah tangga di atas ketidak Kas tidak adanya cinta dan tidak adanya kasih sayang lebih baik di depan. Lebih baik batal di depan. Selama dia adalah tipe laki-laki yang gak bisa mencintai semua orang. Karena laki-laki itu beda-beda. Ada yang laki-laki yang sifatnya itu bisa mencintai sekarang juga bisa, membenci sekarang juga bisa, tergantung alasannya. Ada yang gak bisa seperti itu. Maka daripada sebenarnya dulu pernah saya nasihatkan juga kepada sebagian orang yang mau menjalankan pernikahan. Kalau memang nggak cocok, nggak usah. Ternyata masih mengedepankan perasaan, mengedepankan sungkan dan segan. Akhirnya cerai. Maka dalam akad ya ikhwan jangan ada kata segan, jangan ada kata sungkan. Selama itu tujuannya adalah benar, tujuannya itu baik untuk memastikan supaya nanti ke belakangnya itu awet dan langgeng, jangan malu-malu, tidak apa-apa tanyakan saja, pastikan saja. Daripada di belakang nanti menjadi permusuhan. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran Bagaimana kita melihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagai seorang laki-laki yang masih kuat Tapi lihat Mewaspadai permusuhan dari seorang yang sudah tua renta Kira-kira apa faedahnya di sini? Faedahnya adalah bahwasannya permusuhan itu sangatlah buruk. Permusuhan itu sangatlah buruk. Pertikaian dengan mertua, dengan menantu itu sangatlah buruk. <clears throat> Antum cermati ya ikhwan, Nabi Musa masih sangat gagah-gagahnya. Masih muda, masih gagah, masih kuat tapi mewanti-wanti dan mewaspadai udwan permusuhan dari seorang laki-laki yang sangat tua renta yang sudah nggak kuat apa-apa apakah karena Nabi Musa takut? ya bukan jelas bukan karena rasa takut tapi karena permusuhan itu buruk walaupun dari seorang yang sudah tua renta maka seorang menantu kadang benar-benar menjaga hubungan dengan mertuanya Ya, itu bukan karena rasa takut. Jadi nggak bisa dikatakan kamu takut mertuamu. Enggak, ini semua bukan tentang rasa takut. Tapi menjauhi supaya tidak ada permusuhan di antara kita. Karena sungguh permusuhan itu sangatlah buruk, sangatlah tercela, sangatlah aib. Karena apa ya ikhwan? Karena Rata-rata kalau seorang sudah bermusuhan maka dia akan terjatuh di dalam kedoliman. Kalau orang sudah masuk dalam bab khusumah bertikai <clears throat> ini sudah rawan terjerumus di dalam kedoliman, sudah akan saling mendolimi. Maka seorang mukmin sangat khawatir untuk mendolimi orang lain. <clears throat> Maka dari itu dia benar-benar menjaga jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Ini adalah sifat yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau masalah takut ya nggak takut sama sekali. Orang tua ini nggak punya kekuatan apa-apa. Sudah tua renta, sudah nggak bisa apa-apa. Tapi Nabi Musa masih mewaspadai permusuhannya. Fala udwana alayya. Syabun qawiyyun yahzaru Udwana asy Al-Kabir, seorang laki-laki, seorang pemuda yang masih gagah-gagahnya tapi mewanti-wanti, mewaspadai permusuhan dari seorang yang sudah tua rentah. Ini apa pelajarannya tadi? Permusuhan itu sangat buruk. Nanti di hari kiamat juga akan diulang lagi. Kamu bertikai dengan siapa di dunia ini nanti di hari kiamat akan diselesaikan disuruh bertikai lagi sampai selesai innakum Allah Subhanahu wa taala berfirman innaka mayitu wa innahum mayitun thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun Kamu akan mati dan mereka semua akan mati. Kemudian nanti kalian di hari kiamat di depan Rob kalian akan bertikai, menyelesaikan pertikaian yang ada di dunia. Seorang sahabat setelah mendengar ayat ini bertanya, apakah nanti kita juga akan diulang lagi pertikaian di, di dunia kita di akhirat? Ketika dia tahu iya, maka dia sudah nggak mau lagi bertikai dengan siapapun. Karena berat, nanti di akhirat akan diulang, akan bertikai lagi. Akan diselesaikan lagi di akhirat. Maka permusuhan itu buruk ya ikhwan. Jangan sampai sebisa mungkin upayakan jangan bertikai dengan siapapun Jangan bermusuhan, jangan saling membenci dengan siapapun, walaupun itu dengan anak kecil. Walaupun itu dengan seorang tua yang sudah lemah, jangan sampai usahakan sebisa mungkin jangan sampai bertikai. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam mencontohkan hal ini kepada kita. Apalagi antara keluarga yang sudah pernah terjalin hubungan baik, kok terus sekarang bertengkar? Waduh, jelek sekali ya ikhwan. Kamu bertahun-tahun berhubungan baik, saling membantu, saling ta'awun, saling ada hubungan baik antara suami istri. Kemudian ada masalah, ada cekcok antara suami istri, kemudian menjadi bertengkar semua seluruh keluarga. <clears throat> Itu sangat disayangkan sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansabul fadla bainakum." Jangan kalian melupakan kebaikan antara kalian mertuamu pernah berbuat baik kepadamu, kamu juga pernah berbuat baik kepada mertua. Kamu juga pernah makan dari hartanya, orang tuamu juga pernah makan dari hartamu. Kamu pernah membelikannya oleh-oleh, mereka juga pernah memberikanmu oleh-oleh. Pernah ada rasa di antara kita, pernah ada terjalin kasih sayang di antara kita selama waktu yang sangat jauh. Kemudian di akhir perjalanan kita harus bertikai, Sungguh itu sangat tercela sekali. Maka jelek sekali ya ikhwan. Karena itulah Nabi Musa mewanti-wanti. Tidak mau bertikai dengan mertuanya, tidak mau. Bukan tentang rasa takut. Hmm, kalau dikatakan takut, ya tidak. Buat apa takut sama mertua yang sudah tua rentah, sudah nggak bisa bekerja. Sudah nggak punya kekuatan apa-apa. Enggak takut. Tapi takut kedolimannya. Takut berbuat dolim takut akan saling mendolimi, takut akan saling menyakiti, takut akan saling melukai. Perasaan satu sama lain, ini seorang mukmin benar-benar menjauhi dan benar-benar menjaga diri dari perkara ini. Maka ini nasihat bagi kita semua. Sampaian kalau mau hubungan besanan dengan orang, tolong diingat satu perkara ini. Hendaknya mengutamakan kebaikan, utamakan hubungan baik karena itu Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kalaupun seandainya bercerai, bercerailah baik-baik. Famsikuhun nabi ma'rufin au farikuhun nabi ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ima kamu tahan istrimu itu dengan baik atau kamu cerai dengan baik. Menunjukkan kalaupun cerai maka baik-baik. Jangan sampai ada kemudian menjadi hubungan saling terputus, tidak ada saling berbicara. Itu sungguh amat disayangkan ya ikhwan. Ini diambil dari ucapannya Nabi Musa, "Fala udwana alayya." Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa adalah seorang laki-laki pemuda yang benar-benar menginginkan kebaikan. Biasanya pemuda mana ada kayak gini? Pemuda yang penting senang. Yang penting tercapai ambisinya, tercapai keinginannya, nggak mikir belakang, nggak mikir ke belakang. nggak mikir bagaimana nanti akibatnya, nggak mikir pemuda itu. Tapi itu tidak dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau memikirkan jauh. Ini juga sebagai pelajaran bahwasanya seorang itu hendaknya berpikir jauh. Apa nanti akibat dan dampak dari perbuatan yang dia lakukan? Jangan asal senang, jangan asal bahagia, tapi mikir ke belakangnya nanti bagaimana? Bagaimana anak-anakmu, bagaimana kondisi keluargamu, bagaimana nanti keluarga-keluarga istrimu. Hendaknya dipikirkan ya ikhwan. Ini termasuk pelajaran yang paling berharga dari ayat ini karena bagaimana seorang pemuda yang masih kuat tapi takut berbuat saling memusuhi dengan orang lawan yang lemah. Seorang yang kuat mewaspadai untuk bermusuhan dengan lawan yang lemah Kenapa? Karena sudah termasuk taubatnya Nabi Musa. Beliau setelah membunuh secara tidak sengaja, beliau bertaubat dan berjanji. Setelah ini aku nggak akan lagi menjadi penolong bagi orang-orang dolim. Beliau udah nggak mau lagi dolim. Maka termasuk taubat beliau adalah tidak mau bermusuhan walaupun dengan seorang yang sudah tua renta. Ya aku jangan dimusuhi ya. Jangan ada permusuhan di antara kita. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran seorang yang tidak melakukan kesalahan dan tidak melanggar kesepakatan tidak boleh dimusuhi. Ini juga sama diambil dari ucapannya Nabi Musa. Karena Nabi Musa mengatakan ayyamal ajala ini, mana saja dari dua batasan waktu yang aku lakukan, aku gak salah. Karena kamu memberi kebebasan, 8 boleh, 10 monggo. Selama saya tidak melakukan kesalahan, jangan dimusuhi saya ini. Maka faedahnya seorang yang tidak melanggar kesalahan, tidak melanggar peraturan, <clears throat> tidak melanggar kesepakatan, dan tidak melakukan kesalahan secara agama tidak berhak untuk dimusuhi. Seorang menantu misalnya melakukan hal-hal yang mungkin membuat keluarga istrinya tidak suka. Selama itu secara agama tidak disalahkan, maka nggak boleh dimusuhi. Karena banyak sekali dalam kehidupan rumah tangga dibangun permusuhan atas dasar hawa nafsu. Seorang yang nggak salah kadang dimusuhi. Dan ini sudah terjadi fakta dari kawan-kawan kita kadang adanya permusuhan dari keluarga misalnya dia ta'adud dia poligami ini nggak salah tapi membuat keluarga istri terutama ibu biasanya ada kawan tuh sampai bertahun-tahun puluh-puluhan tahun tidak disapa sama ibu mertuanya gara-gara ta'adud gara-gara poligami maka seperti ini nggak boleh dimusuhi karena dia nggak salah selama dia tidak melanggar kewajiban, tidak <clears throat> melanggar hak dan tidak menghalangi dari kewajibannya terhadap istrinya dan terhadap keluarganya, maka dia tidak berhak untuk dimusuhi. Karena banyak faktanya keluarga istri itu kadang menjadi marah, menjadi memusuhi gara-gara masalah-masalah yang sebenarnya seorang laki-laki tidak salah. Sebaliknya juga seperti itu kadang keluarga suami juga memusuhi sang istri, memusuhi menantu wanitanya. Padahal masalahnya tidak salah si istri tadi, maka nggak boleh ya, Ikhwan. Ini hendaknya dicamkan betul bagi pihak keluarga mertua. Selama seorang suami atau selama seorang istri tidak melakukan kesalahan secara agama, Jangan sekali-kali dimusuhi. Karena nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tahu fala udwana illa alad dholimin Kalau mereka itu selesai maka tidak ada perlawanan kecuali bagi orang-orang dolim. Selama dia nggak dolim nggak boleh orang itu dilawan. Fala udwana menggunakan lana fialil jins. Menggunakan lana fialil jins. Gak ada permusuhan sama sekali kecuali kepada orang-orang dolim kata Allah Subhanahu wa taala. Maka selama seorang itu tidak dolim, selama seorang itu tidak melakukan kesalahan dan tidak melanggar agama, tidak melanggar aturan, gak berhak kamu itu memusuhi dia, membenci dia, gak boleh. Ini diambil dari perjanjiannya Nabi Musa. Yang boleh dimusuhi itu adalah orang yang berdosa, orang yang melakukan kedoliman, orang-orang yang melanggar peraturan. Itu yang boleh dimusuhi innamas sabilu 'alal an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq kata Allah Subhanahu wa taala faulaika ma 'alaihim misabil orang yang membalas kedoliman mereka itu tidak tidaklah berdosa yang berdosa itu adalah orang yang mendolimi manusia melakukan bagi melakukan kedoliman Selama orang itu tidak melakukan kesalahan, ya boleh kamu musuhi. Kadang di dalam akad pernikahan ada batalnya atau ada perceraian di tengah jalan. Ini kemudian menjadi permusuhan. Sebenarnya semua itu nggak layak untuk menjadikan permusuhan. Wong dari awal dibangun di atas kebaikan, kok di tengah jalan kok berakhir dengan keburukan. Ini nggak layak ya, Ikhwan. Sebagaimana dahulu kita menginginkan pernikahan itu adalah untuk tujuannya baik, ya seharusnya sampai sekarang juga baik. Makanya termasuk adab ketika sampean melamar seorang wanita itu bilang saya tujuannya baik kita ini tujuannya baik pak saya menginginkan anak sampean ini tujuannya adalah untuk kebaikan untuk menjalin kebaikan kalau nanti sekiranya di tengah jalan ada batu sandungan ya tolong kebaikan ini jangan sampai terputus maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam meyakinkan, menguatkan tentang tujuan baik beliau ini. Sebagaimana kita akad ini dari awal adalah dibangun di atas ketakwaan. Sebagaimana kita di awal ini menginginkan untuk membangun rumah tangga ini demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala tolong nanti di tengah jalan jangan ada permusuhan, jangan ada kemaksiatan jangan ada kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bermanfaat sekali ikhwan. Ayat ini bermanfaat sekali bagi sampean-sampean sedang menjalani rumah tangga atau hendak hendak membuat rumah tangga. Nasihat-nasihat dalam ayat ini sangatlah bermanfaat insyaallah taala. Karena banyak sekali permusuhan yang dibangun tidak di atas al-haq, permusuhan dibangun di atas hawa nafsu, permusuhan yang dibangun di atas ego, permusuhan yang dibangun di atas fanatik. Kadang orang itu cuma fanatik keluarganya toh, nggak tahu apa-apa, nggak ikut, nggak terlibat apa-apa, tapi karena itu keluarganya ikut ikut memusuhi. Ini namanya kebodohan. Ini termasuk taasub, fanatik jahiliyah. Maka jangan seperti itu. Kadang nggak terlibat apa-apa loh, ikut gara-gara keluarga. Maka kita sebagai seorang tolibul ilmi, sebagai seorang salafi sudah nggak layak seperti itu dulu orang-orang ketika kita masih bodoh. Kalau kita sudah belajar ya nggak layak hal-hal seperti itu. Nanti apa bedanya kita dengan orang awam? Ini ikhwan seorang yang tidak melakukan kesalahan, seorang suami misalnya ta'addud, Poligami nggak boleh dimusuhi. Atau dia misalnya tidak melakukan kesalahan, hanya memberikan nafkah yang sedikit untuk istrinya misalnya. Selama itu masih mencukupi, nggak boleh dimusuhi. Kadang mertua itu marah kalau anaknya diberikan sedikit, selama itu mencukupi dan sesuai sesuai dengan uraf itu sudah cukup, maka tidak tidak berhak untuk dimusuhi. Baik itu laki-laki ataupun wanita, menantu wanita juga seperti itu, nggak berhak untuk dimusuhi kalau dia nggak melakukan kesalahan secara agama. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran Orang-orang soleh mereka melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam setiap urusan mereka Menjadikan Allah sebagai wakil, menjadikan Allah sebagai syahid Semuanya itu Allah subhanahu wa ta'ala yang dijadikan di balik semua urusan mereka. Libatkanlah Allah di dalam setiap urusanmu. Ini diambil dari kata-kata wallahu ala ma naqulu wakil. Orang soleh mereka itu gantungnya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu sebaik-baik wakil. Nikmal maula wa ni'man nasir. Fa ni'ma. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa ni'man nasir. Allah itu sebaik-baik wakil, sebaik-baik saksi, sebaik-baik sandaran. Kamu kalau minta saksi orang, kadang saksi orang bisa dibeli. Kamu kalau bersandar kepada orang, kadang orang bisa berubah. Tapi kalau kamu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nggak akan pernah berubah. Allah Subhanahu wa taala nggak akan pernah ada yang mengalahkan. Maka hendaknya dalam membangun akad pernikahan terkhusus hendaknya dijadikan Allah Subhanahu wa taala di balik semuanya. Wallahu alamana ma wakil. Karena kalau kita bergantung pada orang, bersandar kepada orang, manusia itu lemah. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah atas semua akad kita, maka ini disyariatkan dalam setiap akad hendaknya seorang itu menjadikan Allah sebagai saksinya. Ini kita sudah tanda tangan ya. Akad ini gini-gini kamu gaji sekian, aku dapat sekian. Allah sebagai saksi kita. Ah, gitu. Ini menunjukkan dia itu soleh. Menunjukkan dia itu soleh karena merasa Allah lah yang mengawasi. Allah lah yang memantau. Allah lah yang melihat. Allah lah yang menjadi saksi. Ini kalau nggak orang soleh tidak ada. Orang fasik mana mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang fasik nggak pernah merasa diawasi Allah sehingga dia seenaknya sendiri. Tapi kalau orang soleh merasa perbuatannya, gerak geriknya diawasi dan dilihat, dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah akad yang melibatkan Allah insya Allah akan lebih awet. Karena masing-masing akan bertakwa. Akad ini juga sebagai pelajaran berikutnya akad yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan lebih awet karena kedua belah pihak, kedua belah pihak akan bertakwa kepada Allah. Masing-masing akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah lebih terjaga, lebih langgeng. Seorang suami mau mendolim istrinya takut. Seorang istri mau berbuat dolim kepada suaminya takut. Karena masing-masing merasa diawasi oleh Allah Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran pentingnya untuk mengenal hak dan kewajiban sesama keluarga, sesama anggota rumah tangga. Pentingnya mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajiban antara anggota keluarga. Nabi Musa memastikan lagi. Harap diketahui bersama ya, kalau seandainya saya melakukan yang mana saja, Maknanya kewajibannya sudah tertunaikan. Maknanya kewajiban beliau sudah cukup, sudah terpenuhi. Maka sudah nggak ada lagi yang perlu dimasalahkan. ini sebagai dalil dalam berhubungan rumah tangga semua pihak wajib mengetahui hak dan juga kewajibannya masing-masing. Suami juga tahu haknya, istri juga tahu haknya apa, Suami juga tahu kewajibannya apa, sampai semana kewajibannya, sampai semana haknya. Istri juga tahu sampai semana kewajiban dan juga haknya. Mertua juga tahu sampai semana kewajiban dan haknya. Kalau semua pihak tahu kewajiban dan hak masing-masing, insya Allah nggak akan terjadi keruwetan di belakang. Karena rata-rata terjadi karena bodohnya manusia terhadap hak dan kewajiban. Bodohnya manusia terhadap kewajiban dan hak. Padahal seorang sudah memenuhi kewajiban, dikira belum, akhirnya dimusuhi. Seorang nggak memiliki hak, dikira punya hak, akhirnya menuntut. Lah ini termasuk kesalahan, ini termasuk jahil, termasuk kebodohan. Kamu nggak punya hak dalam bab ini, kamu nuntut hakmu, padahal kamu nggak berhak. Kamu punya kewajiban sampai segini, enggak kamu lakukan, padahal itu kewajibanmu. Seorang istri menuntut haknya, padahal dia enggak berhak. Seorang suami tidak menunaikan kewajibannya sampai segitu, padahal itu wajib bagi dia. Seorang istri juga seperti itu, tidak menunaikan kewajibannya, padahal itu wajib. Maka tidak mengenalnya anggota keluarga terhadap hak dan kewajiban ini menyebabkan pertikaian dan cekcok rumah tangga. Dan semua ini hanya bisa ditempuh dengan cara tafakuh fi dinillah. Dengan cara belajar agama Allah Subhanahu wa taala supaya kamu tahu apa saja hakmu, supaya kamu nggak menuntut lebih dan juga kamu tahu kewajiban-kewajibanmu supaya kamu tidak kurang di dalam menunaikannya. Maka antara orang yang berakad juga seperti itu, akad jual beli akad bisnis juga harus tahu sampai seberapa haknya, sampai seberapa kewajibannya. Ini semua harus tahu ya ikhwan. Diambil dari Nabi Musa memastikan lagi kewajiban beliau hanyalah cuma sampai 8 tahun. Setelah itu menjadi hak Nabi Musa terserah Nabi Musa mau mengasih 10 atau cuma 8 itu haknya beliau. Yang penting wajibnya itu adalah minimal 8. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran al-wafa'u bi syurutiz zawaj. Setia dan komitmen dengan syarat-syarat pernikahan. Selama syarat-syarat itu tidak batil, selama syarat-syarat itu hak, maka harus dipenuhi. Bahkan termasuk syarat yang paling kuat adalah syarat pernikahan. Inna ahako ma istaufaitum bihi minasyurut mastahlaltum bihi min al kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu penuhi dari syarat-syarat adalah apa yang kamu jadikan menghalalkan al-furuj kemaluan-kemaluan yaitu dengan pernikahan maka ini harus dipenuhi Nabi Musa wajib memenuhi 8 tahun karena ini sudah syarat syarat kamu tidak nikahkan dengan anakku kamu harus bekerja selama 8 tahun. Maka harus dipenuhi oleh Nabi Musa. Tidak boleh nggak dipenuhi. Selama syarat itu sohihah. Selama syarat itu tidak menyimpang dan tidak menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kalau disyaratkan syarat menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah maka nggak boleh dipenuhi. Misalnya kamu tak nikahkan dengan anakku, tapi syaratnya nggak boleh pakai cadar. Boleh nggak boleh? Boleh harus dilanggar. Kamu tak nikahkan dengan anakku, syaratnya kamu nggak boleh belajar. Kamu harus bekerja dan tinggal di sini. Nggak boleh itu syarat itu syarat batil. Nggak boleh dipenuhi. Gak boleh dipenuhi ya ikhwan. Maka selama syarat itu sahihah, selama syarat itu muktabarah dianggap oleh syariat, maka syarat pernikahan adalah termasuk syarat yang wajib ditunaikan, paling wajib untuk di, ditunaikan. Ini beberapa faedah dari ayat yang terakhir di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam di negeri Madian dan karena Allah Subhanahu wa taala hanya sampai sini saja mengkisahkan, maka kita juga cukup sampai di sini mengkisahkan kisah beliau. Allah Subhanahu wa taala nggak menjelaskan apakah Nabi Musa setelah itu menyelesaikan 10 tahun atau 8 tahun, apa yang terjadi setelah akad ini Allah Subhanahu wa taala nggak menceritakan. Cerita akan berpindah langsung pada saat beliau sudah selesai selama 10 tahun dan beliau mengajak istrinya untuk kembali ke Mesir. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya Nabi Musa memberikan yang terbaik yaitu 10 tahun. Hasil akhirnya Nabi Musa memberikan yang 10 tahun bukan yang 8. Maka dengan ini selesailah pelajaran kita Ramadan di negeri Madian dan tinggal beberapa faedah secara umum dari kisah keseluruhan di mana faedah secara umum adalah tentang pokok-pokok dan pondasi pernikahannya Nabi Musa <clears throat> sebagaimana yang kita katakan kemarin seandainya kita tidak bisa seperti kejadian ini persis minimal kita mencontoh ma'alim pokok-pokok dan pondasi-pondasi yang dibangun di atasnya pernikahan Nabi Musa sehingga menjadi pernikahan yang berbarokah. Pondasi yang pertama mulai dari awal apa coba? Mulai dari awal bertemu sampai selesai. Kira-kira pernikahan itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas apa, Im? Hmm? Dibangun di atas ketakwaan ahsanta. Membangun segalanya di atas ketakwaan. Apa saja yang dibangun di atas takwa, insya Allah akan awet. Maka pokok pondasi yang pertama kali dari kisah panjang ini adalah membangun semua semuanya di atas ketakwaan apa saja yang dibangun di atas takwa insya Allah akan awet Allah subhanahu wa ta'ala berfirman afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa juru binhar kata Allah subhanahu wa ta'ala siapapun yang membangun bangunannya assasa bunyanahu <clears throat> menjadikan pondasi bangunannya di atas ketakwaan dan menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada seseorang yang membangun bangunannya di tepi jurang sebagai dalil bahwasanya segala sesuatu yang tidak dibangun di atas takwa maka itu sama halnya dibangun di tepi jurang ya longsor ini membangun apa saja Evan bangun rumah tangga bangun dakwah. Dakwah ini kalau enggak kita bangun di atas ikhlas akan longsor wal billah. Bangun rumah, niatkan untuk lillah. Kamu bangun rumah loh, bangun rumah itu rumah yang kamu tempati, niatkanlah itu takwa. Karena segala sesuatu yang dibangun di atas selain ketakwaan itu sama dengan dibangun di tepi jurang, ya kena longsor, ya jatuh. Maka itu pentingnya membangun segala kehidupan di atas ketakwaan. Bangun pondok, bangun masjid, bangun rumah, bangun rumah tangga, bangun usaha, bangun toko, bangun apa saja, bunyan apa saja. Karena Allah mengatakan apa apa man asasa bunyanahu nakiroh bangunan apa saja. Kamu bangun bisnis tidak didasari ketakwaan, yolong ya sor. Kamu bangun dakwah tidak dibangun di atas ketakwaan, ya longsor. Kamu bangun rumah tangga tidak didasari di atas ketakwaan, ya longsor. Itulah ya kawan pentingnya untuk membangun segala sesuatu di atas takwa. Dari awal perjalanan pertemuan Nabi Musa dibangun di atas takwa. Bertemu di atas takwa. Anaknya siapa itu? Dalang di ini membangun di atas takwa. Maka penting ya ikhwan, Syekhul Islam yang punya ucapan yang sangat berharga. Beliau mengatakan Fama la yakunu bihi la yakunu wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadumu. Ditulis Fama la yakunu bihi la yakunu fama la yakunu bihi la yakunu wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadunu fama la yakunu bihi la yakunu yakunu yang pertama nakis yakunu yang kedua tam apa saja yang tidak dibantu dengan pertolongan Allah tidak akan pernah terwujud. Wa ma la yakunu lahu dan apa saja yang tidak diniatkan karena Allah la yanfa'u wa la yadubu, enggak akan berguna dan enggak akan awet. Itu beliau mensyarah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu adalah yakunu lahu, iyyaka nasta'in adalah yakunu bihi istimewa pokoknya kalau Syekhul Islam kalau mensyarah kalau sudah menjelaskan tentang iya karena budua iya karena stain udah nggak akan pernah didapati penjelasan di tempat yang lain apa saja yang tidak diwujudkan dengan meminta bantuan Allah isti'anah billah nggak akan pernah terwujud dan apa saja yang tidak diniatkan karena Allah tidak akan kalaupun terwujud isti'anah tapi nggak ikhlas nggak akan bermanfaat dan nggak akan langgeng. Kamu ikhlas tapi nggak isti'anah nggak akan bisa. Kamu isti'anah tapi nggak ikhlas nggak akan awet. Itu kata Syekhul Islam. Maka harus iya karena budu ikhlas, iya karena stain harus isti'anah. Ikhlas toh nggak isti'anah nggak akan terwujud. Isti'anah saja tapi nggak niat karena Allah nggak awet. Juara Bapak ini. Maka apa saja yang tidak dibangun di atas ketakwaan tidak akan awet. Pondasi yang kedua yang dibangun di atasnya pernikahan Nabi Musa adalah tujuan menginginkan kebaikan. Semuanya ingin baik. Nabi Musa juga ingin baik, wanita juga ingin baik, ayahnya juga ingin baik. Maka kalau semuanya sama-sama ingin baik, insya Allah Allah akan berikan kecocokan. Allah berfirman iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma selama istri suami istri itu sama-sama ingin baik insya Allah akan cocok terus selama-lamanya iyurida islaha kalau keduanya menginginkan islah maka insya Allah Allah akan berikan kecocokan di antara mereka berdua ketidakcocokan itu kalau sudah dua-duanya nggak ingin baik itu nggak cocok sudah. Maka rumah tangga itu juga harus dibangun di atas keinginan sama-sama ingin baik. Supaya awet. Mana saja salah satu berhenti dari ingin baik, maka berhenti sudah rumah tangganya. Berarti sudah nggak ingin lagi baik, sudah nggak ingin. Kalaupun pengen berhenti, insya Allah tetap baik juga. Cerai secara baik-baik itu juga masih baik. Itu juga awet namanya, awet baiknya walaupun cerai. Karena nggak mesti baik itu langgeng bersama nggak. Yang penting orang itu dalam keadaan istiqomah. Nikah ya istiqomah, cerai ya istiqomah. Nah, itu lo bagus. Asas yang ketiga dibangun di atasnya rumah tangga Nabi Musa adalah ta'awun, saling membantu. Sama-sama ingin membantu. Allah Subhanahu wa taala ber, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi." Allah akan selamanya berada di pertolongan seorang hamba selama seorang hamba menolong saudaranya. Kalau pernikahan itu dibangun di atas ta'awun, sama-sama menyadari, ingin melengkapi, sama-sama mengambil manfaat, insya Allah pernikahan itu awet. Tapi kalau sudah nggak asas ta'awun, masing-masing mengungkit kebaikannya, kamu tak nikahkan kamu tak nikahi, seneng kamu tak nikahi. Loh, Ya yang seneng itu dua-duanya, laki-lakinya juga mendapatkan manfaat, istri juga mendapatkan manfaat. Tapi kalau sudah saling mengungkit, suami mengungkit kebaikan kebaikannya atas istri. Kamu bersyukur tak nikahi. Kalau nggak tak nikahi, kamu mau nikah sama siapa? Kamu dapat suami kayak apa nanti? Istri juga seperti itu. Kamu bersyukur dapat saya, Mas. Kalau nggak dapat saya, kamu gini gini gini. Wah, kalau sudah seperti itu udah repot kalau masing-masing sudah menganggap dirinya membantu yang lain. Tapi kalau selama rumah tangga itu sadar dia itu berumah tangga itu asasnya ta'awun. Saya juga membantu kamu, kamu juga membantu saya. Saya juga butuh bantuanmu, kamu juga butuh bantuan saya. Aku juga butuh kamu, kamu juga butuh aku. Insya Allah akan awet. Karena saling merasa membutuhkan, saling melengkapi, saling membutuhkan. Tapi kalau sudah nggak seperti itu, sudah nggak enak sudah hambar rumah tangga itu. Maka di sini semuanya merasa terbantu. Nabi Musa juga merasa terbantu. Wanita juga merasa terbantu. Pihak mertua juga merasa terbantu. Kalau semua pihak merasa seperti ini, insya Allah pernikahannya akan langgeng. Pernikahannya juga akan barokah. Asas ta'awun. Dan juga di sana ada tiga asas lagi insya Allah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Mungkin masih ada satu pertemuan lagi kalau pelajaran saya. Tidak tahu kalau Ustaz Abdullah beliau sekarang sakit. Kita doakan nasallallahu alazim rabbal arsyil azim an yashfiyah. Semoga Allah menyembuhkan beliau. Dan nanti malam malam 26 insya Allah kita mulai seperti biasa jam setengah dua lah. Santai aja jam setengah dua. Dan malam 27 tadi ana bicara dengan imamnya insya Allah kita mulai jam 12 atau jam 11 nanti insya Allah. Kalau Badai Isya langsung nampaknya terlalu berat ya ikhwan. Saya juga nggak yakin masih kuat seperti dulu karena terakhir seperti itu adalah sekitar 14 tahun yang lalu sudah. Dulu punya momen kelam ketika kita terawih panjang-panjang itu ada tragedi sehingga nggak terlupakan. Maka ya tidak usah panjang-panjang. Sing penting pegel ngono ya. Gak usah dawa-dawa sing penting pegel. <laughs> Insya Allah jam 11 lah. Insya Allah. Bismillahil ahad as-samad. Ya ikhwan, kalau memang besok Ustaz Abdullah masih belum bisa taklim ya kita isi insya Allah dan setelah itu nanti kita liburkan